Dalam kitab beliau, Tali Lusaliki ila Alfiyati Bani Malikin, beliau memasuki pembahasan mengenai ma yatasarrafu min hadhil af'ali yaitu golongan dari af'alul muqarabah yang dia itu dapat ditasrif. Artinya secara umum mayoritas dari af'alul muqarabah itu tidak memiliki tasrif istilahi, yaitu hanya datang dalam bentuk maudhi saja. Namun ada sebagian yang dia itu dapat ditasrif, yaitu ada yang mutasarrif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-170 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasta'malu mudari'an li aushaka wa kadala ghairu wazadu mushika mereka yaitu orang Arab terdahulu atau para ulama nahwu itu memfungsikan mudhari' dari ausyaka jadi tadi dikatakan bahwa mayoritas dari af'alul muqarabah itu hanya memiliki bentuk maudhi. Namun orang Arab atau ulama nahwu terdahulu itu memfungsikan mudhari' dari ausyaka. Berarti yushiku. Wakada la ghairu wazadu mushika. Dan juga mereka itu memfungsikan mudhari' bagi kada berarti yakadu. Jadi ada ausyaka yushiku, kemudian kada yakadu. La ghairu. Tidak ada yang selain keduanya. Berarti kalau berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, orang Arab terdahulu itu hanya memfungsikan mudhari' dari ausyaka dan kada wazadu musyika. Dan mereka, yaitu orang Arab, itu juga menambahkan musyikun. Ya, musyikun itu berarti isim fa'il dari aushaka yushiku. Berarti selain mudhari' juga ditambahkan isim fa'il khusus untuk yang aushaka. Itu yang dapat dipahami dari bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan untuk bait ini. Beliau hafizahullah taala mengatakan af'alu hadzal babi la tatasarrafu. Fiil-fiil yang ada dalam bab ini yaitu af'alul muqarabah itu mayoritas atau secara umum itu tidak dapat ditasrif. Berarti tidak mutasarrif. Fala ya'ti minha illal madhi. Maka fiil-fiil yang masuk dalam af'alul muqarabah itu tidaklah datang melainkan hanya dalam bentuk madhi. Jadi secara umum fiil yang ada dalam af'alul muqarabah itu hanya datang dalam bentuk madhi illa khamsata af'alin. Melainkan lima fi'il. Berarti perhatikan dalam penjelasan ini akan ada lima fi'il yang disebutkan. Sedangkan di dalam bait itu hanya dua, yaitu ausyaka dan kada. Namun di sini kita akan mendapatkan penjelasan mengenai lima fi'il yang dapat ditasrif istilahi. Al-awalu Fi'il yang pertama yang dia itu dapat ditasrif yaitu kada. Yaitu fi'il kada. Faqad warada laha mudhari'un. Maka sungguh bagi kada ini itu datang dalam bentuk mudhari'. Berarti kada itu dapat datang ya bisa datang dalam bentuk mudhari'. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yakadu zaituha yudhi' Yakadu zaituha yudhi' Hampir-hampir minyaknya itu menerangi. Maka perhatikan di sini ada fi'il yakadu. Di mana yakadu ini itu termasuk dalam af'alul muqarabah. Dan itu merupakan bentuk mudhari' dari kada. Dan di sini dalam keadaan marfu. Kemudian wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-40 Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Maka di sini perhatikan ada bentuk mudhari' dari kada, yaitu lam yakad. Namun di sini datang dalam bentuk majazum, karena adanya lam. Maka kedua firman Allah Subhanahu wa taala ini itu menunjukkan bahwa kada itu dapat datang dalam bentuk mudhari'. Berarti ini perkecualian dibandingkan dengan af'alul muqarabah yang lain. Wa laha ismu fa'ilin. Wa laha ismu fa'ilin. Dan kada atau bagi kada ini itu juga ada bentuk isim fa'ilnya. Atau kada itu juga datang dalam bentuk isim fa'il. Kaqauli syairi sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, Amutu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi anaka idu. Jadi seorang penyair mengatakan tu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi anaka idu. Hampir-hampir saya mati karena atau dalam keadaan sedih. Ya, keadaan yang sangat sedih pada hari rijam, ya pada yaumur rijam. Dan sungguh saya dalam keadaan yang sangat yakin bahwa saya itu tergantung atau terbelenggu pada sesuatu yang saya akan. Ya anaka idu, saya hampir. Hampir apa? Ai anaka idun alqahu wa ujaza bihi. Berarti saya yakin bahwa saya terbelenggu atau saya tergantung pada sesuatu yang saya hampir bertemu dengannya dan juga dibalas dengannya. Kita melihat catatan kaki untuk syair ini. Al-asa, tadi dikatakan asan, ya, amutu asan. Apa yang dimaksud dengan asan? Al-asa, al-huznu, wa shiddatul alami. Yang dimaksud dengan al-asa adalah al-huznu, yaitu rasa sedih, wasyiddatul alami, dan juga rasa sakit yang dahsyat. Kemudian warrijamu, dan yang dimaksud dengan arrijam, tadi dikatakan yaumar rijami, apa itu arrijam? Ismu maudi'in, yaitu nama suatu tempat. Kemudian tadi dikatakan rohnun, Ya, apa itu rohnun? Maksudnya adalah marhunun. Yaitu tergantung atau terbelenggu, ya, seperti itu. Kemudian wa asan dan asan yang ada pada syair tadi itu maf'ulun li ajlihi. Ya, berarti saya hampir mati karena rasa sedih yang sangat. Ya, maf'ulun li ajlihi yakinan, kemudian i'rab dari yakinan tadi ada innani yakinan, maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdhufin. Jadi yakinan tadi itu adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Ai uqinu yakinan. Ya, saya dalam keadaan yang sangat yakin. Kita kembali ke atas. Maka apa syahidnya? Ini dikatakan anaka idu yang di akhir itu ada takdirnya. Ai anaka idun alqahu wa ujaza bihi. Berarti saya terbelenggu tergantung dengan sesuatu yang saya hampir bertemu dengannya dan saya dibalas dengannya. Maka fasmuka idun domiru domirun mustatirun. Ya, fasmuka idu domirun mustatirun. Maka isim dari kaidu atau kaidun tadi anak kaidun alqahu wa ujazabihi itu takdirnya. Maka mana isim kaidunnya itu domir mustatir. Kemudian wa jumlatu alqahul fatu khobarun lahu. Wa jumlatu alqahul fatu khobarun lahu. Dan jumlah fi'liyah alqahu itu merupakan khobar bagi kaidun. Berarti kaidun datang dalam bentuk isim fa'il dan dia juga beramal atau berfungsi seperti kada. Dia memiliki isim kaidun yaitu domir mustatir, kemudian memiliki khobar yaitu jumlah alqahu. Kemudian beliau melanjutkan walam yadhkur hadza ibnu malikin fil alfiyati. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan ini yaitu kaidun dalam alfiyah beliau. Tadi hanya mengatakan wazadu musyika saja. Ya, berarti tambahannya hanya musyikun. Tetapi tidak ada kaidun. wa ya. Wa innama dzakarahu fil kafiyati. Dan sesungguhnya Ibnu Malik rahimahullahu taala hanya menyebutkan kaitun itu di kitab beliau Al-Kafiyah. Di mana kita mengetahui Al-Kafiyah itu adalah versi versi panjang dari al Alfiyah yang sekitar tiga kali lipatnya. Kemudian diringkas menjadi al Alfiyah atau Al-Khulasah. Maka di versi panjangnya ternyata Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan kaidun tersebut. Haitsu qala di mana beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wasta'malu mudari'an li aushaka wa kadahfadhka idan wa mushika. Jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Al-Kafiyah beliau mengatakan wasta'malu mudari'an li aushaka. Dan para orang Arab itu mengamalkan atau mengfungsikan fiil mudhari' bagi ausyaka. Wakada dan juga kada. Sampai sini masih sama. Namun di sini berikutnya wahfadz kaidan wa musyika. Dan jagalah kaidun dan musyikun. Maka kita perhatikan dalam Al-Kafiyah beliau itu ternyata menyebutkan kaidun. Kemudian kita lihat penjelasannya. Wa ka'annan nazima irtaba fi syahidil madhkuri. Dan di sini seolah-olah nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu ragu dengan syahid yang disebutkan tadi. Jadi apa syahid dari kaidun? Yaitu amutu asan yaumar rijami wa innani yakinan la rohnun billadhi anaka idu. Ini syahidnya. Jadi di sini seolah-olah atau seakan-akan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ragu terhadap syahid tersebut. Fa'as koto lafdhata kaidan atau kaidun. Atau kaidin juga bisa. Maka di sini karena beliau seolah-olah ragu, maka beliau menghilangkan lafat kaidun min baitil alfiyati dari bait alfiyah. Jadi di Al-Kafiyatus Syafiyah itu ada wahfadz kaidan wa musyika. Tetapi di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu beliau mengatakan wazadu musyika saja. Kaidunnya dihilangkan. Ya, mengapa? Apa yang membuat kemungkinan Ibnu Malik rahimahullahu taala ragu dengan syahid tersebut fa innahu ruwiya bil ba'i karena syair tersebut itu juga diriwayatkan dengan ba ya di mana baknya anaka bidu Berarti ada riwayat yang mengatakan tu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi anaka bukan kaidu. Ya, kabidu itu minal muka badati, Ya, artinya adalah mukabadah. Ya, berarti kalau muka badah itu kabada yukabidu. Bisa juga anak ana, tapi karena ana ya kabidu. Di dalam Audahul Masalik yang saya miliki juga tulisannya kabidu. Maka anak bidu ya itu Artinya muka badah. Apa itu muka badah? Wahiyali jatihadu fil amali. Yaitu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka ada riwayat yang meriwayatkan syair ini itu dengan ana kabidu. Warajjaha hadza Ibnu Hishamin fi Audahil Masaliki. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu merojihkan atau menganggap kuat pendapat yang riwayatnya itu anaka bidu. Beliau menguatkan pendapat bahwa syair tersebut anaka bidu di dalam kitab beliau yaitu Audahul Masalik. Kemudian kita lanjutkan waraja'a anhu fi takhlisis syawahidi wa talkhisil fawaidi. Akan tetapi, Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu rujuk ya atau mungkin kembali dari pendapat tersebut dalam kitab beliau yang lain yaitu takhlisus syawahidi wa talkhisil wa talkhisul fawaidi. Takhlisus syawahidi wa talkhisul fawaidi. Jadi beliau mengubah pendapat beliau yang tadinya menguatkan riwayat Anaka Bidu. Di dalam Audahul Masalik, beliau menguatkan Anaka Bidu. Kemudian ternyata di kitab beliau yang lain, Takhlisus Syawahidi wa Talkhisul Fawaidi, beliau rujuk dari pendapat tersebut. Murajjihan an sahiha fil baiti huwa madha karahu likin fil kafiyati. Beliau kemudian meralat ya atau kembali pada pendapat bahwa yang kuat ya atau beliau merojihkan menguatkan pendapat bahwa yang betul itu adalah bait yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah. Yaitu apa? Yang betul itu adalah anak kaidu, bukan anak kabidu. Berarti apa? Kemudian Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menganggap kuat bahwa untuk kada ini itu juga ada isim fa'ilnya. Tidak hanya ausyaka saja, namun kada juga. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur ini dapat dilihat di Syarhal Kafiyati Syafiyati pada kitab Syarah Al-Kafiyatus Syafiyah Libni Malikin, ya buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata sab'in wa khamsina wa arba'i mi'atin, pada halaman 457. Kemudian wa takhlisas syawahidi, dan juga dapat dilihat di kitab Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yaitu takhlisus syawahid, yaitu pada Safhata wahidatin wa arba'ina wa thalathimiatin pada halaman 341. Kemudian kita kembali ke atas. Athani, fiil kedua yang mutasorrif. Tadi yang pertama adalah keada. Fiil kedua dari af'alul muqarabah yang mutasorrif itu adalah athani ausyaka. Yang kedua adalah ausyaka. Faqad warada laha mudari'un. Dan bagi ausyaka ini, itu maka sungguh datang juga dalam bentuk mudari'. Berarti sama seperti kada tadi, ausyaka itu juga datang, datang dalam bentuk mudari'. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a syai'an ya berarti yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin faman hadara ya faman hadara fala ya'khudh minhu syai'an Berarti hadis ini di dalam hadis yang mulia ini itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hampir-hampir sungai Eufrat itu menyingkap atau menampakkan uh, harta, ya harta berupa emas. Maka barang siapa yang menemukannya ya, atau hadir atau menemukan emas yang ada dalam sungai Eufrat tersebut, fala ya'khudh minhu syai'an, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari emas tersebut. Maka perhatikan di awal hadis ini itu ada fi'il yushiku. Yushiku. Ya, yushikul furatu. Dan yushiku ini merupakan bentuk mudhari' dari ausyaka. Kemudian wa mithluhu asyahidul mutaqaddimu. Dan yang semisal dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu adalah syahid yang telah berlalu sebelumnya. Atau kita lihat ternyata ada catatan kaki untuk hadis ini. Al-hadithu muttafaqun alaihi. Ya, hadis tadi itu muttafaqun alaihi. Disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi al hadis muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa innama nuhiya anil akhdhi lima yanshau an dzalika minal fitnati wal qitali. Dan sesungguhnya ya kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengambil emas tersebut. Ya, atau mengambil apa yang akan tersingkap dalam sungai Eufrat Ya, yaitu berupa emas. Karena apa yang tersingkap tersebut, yaitu emas tersebut, minal fitnati wal qitali, karena itu merupakan uh, hasil dari huru-hara dan peperangan. Kama tufiduhu riwayatu muslimin. Sebagaimana itu dapat diambil faidahnya dari hadis lain yang diriwayatkan oleh muslim. Ya maaf, yang lebih tepat, bahwa jika sampai ada yang mengambil emas tersebut, itu dapat mengakibatkan keributan, ya, peperangan, dan juga uh, huru hara. Ya, karena dalam riwayat Muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la intaroknan nasa khudu naminhu la yudhaban nabihi kullihi. Ya qala yaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Ya, kalau kita membiarkan orang-orang mengambil emas tersebut, ya kemudian ya, lari membawa emas tersebut, ya sungguh mereka akan berperang, ya, memperebutkan emas tersebut. Ya, sampai-sampai 100 orang dari yang berperang tersebut, dari 100 orang yang berperang tersebut, 99 orang itu akan terbunuh. Maka untuk menghindari fitnah tersebut itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang uh, diambilnya emas yang ada pada sungai Eufrat. Undur, ya ini dapat dilihat pada Fathul Bari, pada kitab Fathul Bari yaitu syarah dari Sahih Al-Bukhari. Al-Mujallad Thalitha Asyara pada jilid 13 hmm, Al-Mujallada Thalithata Asyara pada jilid ke-13 ah, Safhata Wahidatin wa Thamanina yaitu pada halaman 81. Kita kembali ke atas, berarti pada hadis tadi itu ada yushiku. Kemudian wa mithluhu asyahidul mutaqaddimu dan juga yang semisal itu adalah syahid yang uh, disebutkan pada bait yang sebelumnya. Ya, karena pada bait yang sebelumnya kita sudah membacakan sebuah syahid yaitu uh, yushiku man min maniyatihi. Yushiku man farra min maniyatihi. Hampir-hampir orang yang lari dari kematiannya. Maka di sini ada yushiku, di mana yushiku itu adalah bentuk mudhari' dari aushaka. Wa qad kathura isti'malul mudhari'i min aushaka fil ahadithi wa fi ash'aril arabi. Dan sungguh, penggunaan mudhari' dari aushaka itu banyak terdapat pada hadis-hadis dan dalam syair-syair orang Arab. Artinya apa? Mayoritas bentuk ausyaka itu datang dalam bentuk mudhari. Seperti tadi yushiku, yushikul furatu atau yushiku manfarro, itu datang dalam bentuk mudhari. Wa malul maudi dan penggunaan maudi dari ausyaka itu sedikit, jarang ditemui. Watakot damalahu syahidun, dan syahidnya itu telah berlalu. Yaitu tadi yushikul furatu an yahsiro, kemudian yushiku manfarro. Itu semua dalam bentuk mudhari'. Kama warodasmul fa'ili fi qawli syairi. Sebagaimana isim fa'il dari ausyaka itu datang dalam bentuk, maaf, datang dalam ucapan seorang penyair. Artinya, isim fa'il dari ausyaka yushiku itu juga terdapat dalam ucapan orang Arab. Yaitu contohnya dalam ucapan seorang penyair ini. Di mana seorang penyair tersebut mengatakan, jadi syahidnya ada dalam syair, famu shikatun arduna anta'uda khilafal anisi wuhushan yabana. Maka hampir saja bumi kita, itu setelah hadirnya orang-orang yang ramah, menentramkan, itu kembali kepada keadaan di mana bumi tersebut itu sepi dan juga liar ya, dan kosong. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait syair ini, Ya, kita lihat di bawah. Apa yang dimaksud dengan khilaf al-anisi? Ya, tadi dalam syair tadi disebutkan famushikatun arduna anta'uda khilaf al-anisi. Apa khilaf al-anisi? Yaitu ai ba'dal mu'anisi. Yaitu setelah datangnya orang-orang yang ramah, yang menentramkan. Kemudian wa huwa mansubun ala dzarfiyyati. Dan lafat khilafah tadi itu mansub. Karena apa? Karena sebagai dzaraf. Ya, karena kedudukannya sebagai dzaraf dia mansub. Wuhusyan, kemudian tadi ada anta'uda khilafal anisi wuhushan yabana. Apa yang dimaksud dengan wuhushan? Nah, wuhushan adalah kofron khalian ya kofron kholian yaitu kosong dan ditinggalkan ya dalam dan juga liar seperti itu menjadi kembali liar kemudian yabanan maksud dari yabana tadi adalah laisa fiha ahadun yaitu tidak ada seorang pun di dalam bumi tersebut wakila dan juga dikatakan mengenai yabanan itu adalah artinya khoroban jadi ada yang mengatakan makna dari yaban, ya yababan, ya yababan ya, ya itu adalah khoroban, yaitu hancur. Maka kita uh, lihat syair tadi ya baba ya famushikatun arduna anta'uda khilafal anisi wuhusyan ya baba. Ya. Maka apa syahidnya di sini? Itu adalah lafat musyikatun. Karena musyikatun itu bentuk isim fa'il dari ausyaka yushiku. Jadi isim fa'ilnya adalah musyikun. Tetapi karena ardun itu mu'annath, jadilah musyikatun. Famusyikatun khobarun muqaddamun. Maka lafat musyikatun adalah khobar muqaddam. Wafihi domirun mustatirun huwasmuhu. Dan musyikatun itu mengandung domir mustatir, dan dia adalah isim musyikatun. Karena tadi, musyikatun itu juga beramal seperti ausyaka. Dia memiliki isim musyikatun dan memiliki khobar musyikatun. Kemudian, wa arduna mubetada'un muakhorun. Dan lafat ardu pada arduna adalah mubetada' yang diakhirkan. Wa anta'uda khobaru musyikatun. Dan an anta'uda itu adalah khobar dari musyikatun. Jadi isimnya adalah domir mustatir, khobarnya adalah anta'uda. Ai maksudnya arduna musyikatun anta'uda. Kalau tidak dibalik itu asalnya arduna musyikatun anta'uda. Kemudian athalithu, fiil yang ketiga yang dia itu mutasarrif yang memiliki tasrif itu adalah asa yaitu lafat asa. Faqad haka sahibu al-insafi fi masailil khilafi. Ya, maka sungguh eh, penulis atau pengarang dari kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf yaitu beliau Ibnul Ambari rahimahullahu taala beliau memiliki buah karya ya, salah satunya adalah ini al-insafu fi masailil khilafi bainal basriyina wal kufiyina. Nah, faqad haka sahibul insafi fi masailil khilafi al Mudari Aminhu? Maka sungguh Ibnul Ambari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Insaf fi Masailil Khilaf itu menyebutkan mudhari' dari asa. Kemudian juga wasmal fa'ili. Beliau juga menyebutkan isim fa'il dari asa. Qalu ya mungkin beliau mengatakan bahwa orang-orang Arab itu mengatakan asa ya'si. Ya asa itu memiliki bentuk mudhari yaitu ya'si. Au ya'su ya atau fi'il mudoriknya adalah ya'su. Fahuwa asin. Dan asa itu memiliki isim fa'il yaitu bentuk asin. Maka di sini kita melihat bahwa Ibnul Ambari rahimahullahu taala menyebutkan bentuk mudhari' bagi asa yaitu ya'si atau ya'su kemudian isim fa'ilnya yaitu asin. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini kita dapat melihat ada keterangan azahu ilaihi <clears throat> ibnu aqilin ya asahu ilaihi ibnu aqilin maka ibnu aqil rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap alfiyah ibnu malik itu mengacu pada hal ini yang mengacu pada yang disebutkan oleh ibnu al Ambari rahimahullahu taala. Ini dapat dilihat pada uh, Syarah Ibnu Aqil Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Arba'ina wa Thalathimi'atin. Pada halaman 340. Wanzur dan juga dapat dilihat keterangan yang lain pada Tahdzibul Lughati pada kitab Tahdzibul Lughah lil Azhari buah karya Al Azhari rahimahullahu taala Al Mujallad ats pada jilid yang ketiga Safhata Sittin wa Thamanina pada halaman yang ke-86. Kemudian kita kembali ke atas. Ar-rabi'u fi'il keempat dari af'alul muqarabah yang dia itu memiliki tasrif atau dia itu mutasarrif. Fi'il keempatnya adalah tofiqo, yaitu tofiqo. Faqad qala al-Jauhariyu ya maka sungguh al-Jauhari rahimahullahu taala beliau mengatakan beliau adalah penulis kitab atau kamus as-sihah beliau menyebutkan dalam kamus beliau tafiqa yaf'alu kadza yatfaqu tafaqan Nah di sini beliau melakukan tasrif ya tafiqa yaf'alu Ya Yatafiqa yaf'alu kada Ini bentuk madinya. Kemudian beliau menyebutkan mudoriknya, ya Tofaku Berarti ada mudoriknya. Tofakon. Ya, beliau menyebutkan masdarnya. Nah, tafiqa yaf'alu artinya adalah ay ja'ala yaf'alu. Dia mulai mengerjakan. Ya, karena ini ja'ala Tofiqo ini af'alu syuruk. Qala akhfashu Ya, Al-Akhfash rahimahullahu taala mengatakan wa ba'duhum yaqulu dan sebagian dari orang Arab itu ada yang mengatakan تَوْفَقَ بِالْفَتْحِ bil Berarti tidak menggunakan kasroh tofiqo, tetapi menggunakan fathah, yaitu tofako. Kemudian mudoriaknya itu bukan yatofaku, tapi yatofiku. Jadi ada yang mengatakan tofiqo yatfaku, ada yang mengatakan tofako yatfiku. Kemudian tufukon. Kemudian masternya tufukon. Kita lihat catatan kaki. Ya ini dapat dilihat di kitab beliau As-Sihah. Ya, As-Sihahu al mujalladar rabiu pada jilid yang keempat. Safhata sab'a safhata sab'a ashrota wa khamsimiatin wa alfin pada halaman 1517. Ya, bukunya sangat tebal. Kemudian intaha ya berarti sampai di situ uh, ucapan dari Al-Jauhari rahimahullahu taala dalam As-Sihah. Berarti ucapan Al-Akhfash ini beliau kutip dalam kitab beliau yaitu As-Sihah. Fahada yadullu ala maji'il mudari'i wal mastari min tofiqo. Maka apa yang disebutkan di dalam kamus ini itu menunjukkan bahwa tofiqo itu datang dalam bentuk mudari' dan masdar. Kemudian al-khamisu fi'il kelima dari af'alul muqarabah yang memiliki bentuk lain, artinya dia mutasarrif, yaitu ja'ala. Yaitu ja'ala. Ini adalah fiil yang kelima. Faqad hakal kisaiyu mudari'ahu. Maka sungguh Al-Kisai rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan bentuk mudari' dari ja'ala. Dan tentu kita tahu yang dimaksud ja'ala di sini ja'ala yang af'alus syuru', ya, bukan ja'ala yang fi'il tam. Nah, kemudian apa? Fakola, kemudian Al-Kisai rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Innal ba'iro layahromu hatta yaja'alu idha syaribal ma'u majjahu. Innal ba'iro layahromu hatta yaja'alu idha syaribal ma'a majjahu. Sesungguhnya unta itu ketika ini ada layah romu. Ya, layah romu. Itu bisa dari haroma, bisa dari harima. Kalau harima ya berarti jika unta tersebut ya tua. namun ha kalau haroma, haroma itu ada kalau haromatil ibilu itu akalat syajarol harmi. Artinya ketika unta itu makan suatu tanaman yang bernama Al-Harmu. Ya, katakanlah ini yang dari Haroma. Sungguhnya unta itu ketika makan tanaman, suatu tanaman itu haram, hatta yaja'alu. Nah, di sini kenapa yaja'alu itu marfu? Karena hatta di sini bukan hatta yang menasob, tapi hatta ibtidaiyah. Ini dapat dilihat penjelasannya di dalam ya, kitab yang membahas bait ini ya atau ucapan ini hatta yaj'alu ya. Maka di sini yang dilihat ya yaj'alunya ya, ya Yaj'alunya ini adalah ya yaj'alu yang eh dari af'alul muqarabah. Idza syaribal ma'a majjahu. Jika dia itu mulai minum air, maka dia ya, meludahkan ya atau atau membuang air yang dia minum tersebut. Ya, majja. Ya, jadi idza syaribal ma'a majjahu. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah hatta yaj'alu tersebut. Ya, di sini itu artinya mulai termasuk af'alus syuru' atau bisa juga disebut af'alul muqarabah. Karena alasan yang disebutkan pada bait-bait yang sebelumnya. Maka ini menjadi syahid bahwa ja'ala itu datang dalam bentuk mudhari'. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan wa qad yaqtasara ibnu malikin ala kada wa ausyaka. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mencukupkan dengan menyebutkan kada dan ausyaka saja. Berarti cukup dua. Tiga yang lain yaitu asa, tofiqo, dan ja'ala itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan yang pertama dan kedua. Fakola, maka Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, Wasta'malu mudari'an li ausyaka. Ya, ila akhirihi. Dan orang Arab itu mengamalkan mudari' untuk ausyaka dan seterusnya. Ay, maksudnya, innal araba Istamalatil mudari'a min ausyaka wa kada la ghairu. Sesungguhnya orang Arab, ya orang Arab terdahulu, itu memfungsikan mudari' dari ausyaka dan kada. La ghairu, tidak untuk af'alul muqorobah yang selain keduanya. Berarti tidak menyebutkan tadi asa, tofiqo, dan Ja'ala. Beliau hanya menyebutkan ausyaka dan kada. Kamasta'malu ismal fa'ili min ausyaka qalilan. Sebagaimana orang Arab itu juga memfungsikan isim fa'il dari ausyaka. Yaitu apa? Musyikun atau musyikatun tadi. Qalilan, walaupun itu sedikit. Artinya hanya sedikit orang Arab yang memfungsikan isim fa'il dari ausyaka. Wa ma dzakarahu Malikin min hadhihi thalathati huwal Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dari tiga ini, beliau hanya menyebutkan apa tadi? Fi'il mudhari dari bagi ausyaka berarti yushiku, kemudian fi'il mudhari dari kada berarti yakadu, kemudian tadi musikun itu tadi isim fa'il dari ausyaka yaitu musikun atau musikatun. Wal Mashhuru karena itu sajalah yang masyhur. Wa amma tasariful af'alil ukhra allati dzakarna fahiya nadiratun. Dan adapun tasrif dari fiil-fiil yang lain yang kami sebutkan, ya contohnya apa? Tadi ada kaidun, ya isim fa'il dari kada. Kemudian juga menyebutkan asa, tofiqo, dan ja'ala. Maka itu tadi fahiyana dirotun itu sangat jarang ditemui. Walam arolaha syahidan. Maka saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala ya, tidak memandang bahwa itu dapat dijadikan syahid. Karena saking jarangnya. Kemudian beliau kembali melanjutkan ma takhtassu bihi asa wa khlaulaqa wa awsyaka. Beliau memasuki pembahasan baru yaitu apa yang menjadi kekhususan bagi asa, ikhlaulaqa, dan awsyaka. Berarti di antara af'alul muqarabah itu ada yang memiliki kekhususan yaitu asa, kemudian ikhlaulaqa, dan awsyaka. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-171. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ba'da asakh ba'da asakh laulaqa aw syak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Jadi apa ba'da asakh laulaqa aw qad yarid ghinan bi an yaf'al ghinan bi an yafal. an thanin fuqid. Setelah asa, kemudian ikhlaulaqa dan ausyaka, itu qad yarid. Nah, qad di sini nanti disebutkan artinya tahqiq. Ya berarti sungguh datang setelah asa, ikhlaulaqa dan ausyaka, itu ghinan bin bi an yaf'ala. Cukup dengan an yaf'ala saja. Ya, an thanin fuqid. Dan dia tidak memerlukan yang kedua. Ya, yang kedua tersebut itu dihilangkan. Jadi apa? Untuk asa ikhlaulaqo dan ausyaka itu ya, sering atau sungguh dia datang dalam keadaan dia cukup dengan an yaf'ala saja. An yaf'ala itu menjadi isim asa atau isim ikhlaulako atau isim ausyaka. Seharusnya kan dia memerlukan khobar. Nah, tapi dia anthanin fuqid. Dia cukup tidak memerlukan yang kedua. Berarti tidak memerlukan khobar asa, ikhlaulako atau ausyaka. Artinya kekhususan yang dimiliki oleh ketiga ini, itu dia ada kondisi di mana ketika fi'il itu tidak menjadi naqis, tetapi menjadi tam. Dia tidak memerlukan khobar. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasan untuk bait yang ke-171 ini. Af'alu hadzal babi kulluha naqisatun. Fi'il-fi'il yang masuk bab ini, yaitu bab af'alul muqarabah, itu seluruhnya adalah fi'il yang naqis. Fala taktafi bimarfu'iha. Ya, maka apa yang dimaksud dengan fi'il naqis? Fi'il naqis itu tidak cukup dengan isim marfu yang datang setelahnya. Berbeda dengan fi'il tam. Kalau fi'il tam, isim marfu yang datang setelahnya jadi fa'il misalnya, itu sudah cukup, sudah jumlah yang mufidah. Tapi kalau fi'il naqis, kalau hanya datang isim marfu saja setelahnya, la taktafi, belum cukup. Bal tahta juma'ahu ila mansubin. Ya, akan tetapi atau bahkan fiil-fiil yang naqis itu memerlukan pada suatu isim mansub yang datang setelahnya. Wahual khobaru, yaitu khobarnya. Jadi kita mengingat itulah yang menjadi perbedaan fi'il tam dan fi'il naqis. Kalau fi'il naqis perlu isim dan khobar, kalau fi'il yang tam cukup dengan isim yang marfu datang setelahnya. Nah, illa thalathata af'alin. Ya, maka hukum asalnya, ya atau mayoritas dari fi'il-fi'il af'alul muqarabah itu semuanya naqis. Kecuali tiga fi'il. Ya, berarti ada yang tidak selalu nakis. Kenapa? innaha tusta'malu tammatan wa naqisatan? Nah, ketiga fiil ini itu dapat difungsikan atau digunakan sebagai fiil tam atau fiil naqis. Berarti di antara fiil-fiil mukorobah itu ada tiga fiil yang dia itu tidak selalu naqis. Ya, dapat difungsikan sebagai nakis, dapat difungsikan sebagai tam. Apa saja? Wahia asa ausyaka ikhlaulako. Yaitu fi'il asa, ausyaka, dan ikhlaulako. Berarti untuk ketiga fi'il ini, yaitu asa, ausyaka, dan ikhlaulako, itu dapat difungsikan sebagai tam atau nakis. Amman naqisatu faqad dzakarnaha Adapun yang dalam bentuk nakis, itu maka sungguh kami sudah menyebutkannya. Wamin amthilatiha dan di antara contoh difungsikannya sebagai nakis itu adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asallahu ayyatiya bil fath." fa'asallahu ayyatiya bil fath. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Maka perhatikan asallahu ayyatiya bil fathi. Yaitu eh, lafzul jalalah Allah sebagai isim asa, kemudian ayyatiya itu menjadi khobar asa. Khobar asa. Maka ini adalah fiil yang asa yang naqis maka ini sudah cukup jelas. Wa ammat matu. adapun af'alul muqarabah yang difungsikan sebagai tamah ini contohnya laki-laki asa fahiyallati taktafi bil marfu'i yaitu fi'il muqarabah ya af'alul muqarabah yang dia itu cukup dengan marfu artinya tidak perlu isim dan khobar tapi cukup isim marfu yang datang setelahnya Misalnya fa'il. Nah, bagaimana penjelasannya? Wadzalika bi nada ila anwal fi'li. Yaitu ketika fi'il contohnya kalau asa ya. Asa tadi itu disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Artinya apa? Asa menjadi musnad, kemudian an dan fi'ilnya menjadi musnad ilaihi. Ya, disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Kemudian yakuna wa yakunu saja. Wa yakunu fi ta'wili masdarin fa'ilan laha. Ya, dan an dan fi'il tersebut itu dapat ditakwil menjadi masdar dan itu i'rabnya sebagai fa'il bagi asa. Wa mithalu dan contoh yang seperti ini antakula maka engkau dapat uh, bahwa engkau mengatakan lil maridi kepada orang sakit. Asa anta beroa Ya, asa anta beroa Mudah-mudahan engkau sembuh. Maka anta beroa itu dapat ditakwil sebagai masdar. Ya, masdar dari baroa itu banyak, kita misalnya menggunakan yang barun. Ya, maka takdirnya adalah asa baruka. Ya, asa baruka. Berarti marfu sebagai fa'il. Ya, mudah-mudahan atau mudah-mudahan itu kesembuhanmu. Ya, mudah-mudahan engkau segera sembuh. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh penggunaan asa sebagai fi'il tam itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 216 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum dan boleh jadi ya engkau membenci sesuatu ya, atau kalian membenci sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Maka kemudian pada penggalan yang pertama asa antakrohu antakrohu di sini itu menjadi fa'il bagi asa. Kemudian asa antuhibbu maka antuhibbu itu menjadi fa'il bagi asa yang kedua. Kapan asa itu dapat difungsikan sebagai nakis atau kapan tam atau kapan kita dapat mengi'rab bahwa asa ini adalah asa yang tam. Di sini dijelaskan hadza idza lam yalil fi'lalladzi ba'daan ismun zahirun. Ya, hadza idza lam yalil fi'lalladzi ba'daan ismun zahirun. Maka asa, ya kalau kita gunakan asa, asa itu dapat menjadi fi'il tam, itu ketika fi'il yang datang setelah an, itu tidak diikuti oleh isim zohir. Jadi syaratnya itu kan an kemudian ada fi'il. Misalnya antakrohu tadi, atau antabro'a, atau antuhibbu. Nah setelah fi'il yang datang setelah an tersebut, itu tidak di tidak datang adanya isim dhohir. Isim dhohir yang seperti apa? Yasih raf'uhu bihi. Yang isim dhohir tersebut itu memungkinkan menjadi rofa karena fiil tersebut. Nah, kita lihat tadi misalnya anta beroa, kan tidak ada isim dhohir yang datang setelahnya. Atau di sini ada anta krohu syai'an. Nah, syai'an di sini kan isim dhohir tapi dia mansub. Nah, berarti dia tidak masalah. Fa'in waliyahu akan tetapi jika setelah fi'il yang datang setelah an tersebut, itu diikuti oleh isim zohir, yang dia itu memungkinkan marfu karena fi'il tersebut. Ya, nahwu contohnya, asa an yantasirol mujahidu. Asa an yantasirol mujahidu. Nah ini ya mudah-mudahan mujahid itu menang. Maka perhatikan, setelah asa dan anyantasiro, setelah fi'il yantasiro, itu ada isim dhohir, al-mujahidu. Dan al-mujahidu ini, itu memungkinkan dirofakkan oleh yantasiro, menjadi fa'ilnya. Mungkin, ya, anyantasiro al-mujahidu. Fahiyya muhtamalatun litamami wan nuksani. Maka untuk jumlah ini, itu memungkinkan atau memiliki kemungkinan asa itu adalah asa yang tamam atau asa yang nakis. Ada dua kemungkinan. Bagaimana penjelasannya? Fa in asa musnadatan ila anwal fi'li kalau kita takdirkan asa itu disandarkan kepada an dan fi'il berarti an yantasiro berarti musnad ilaihinya an yantasiro menjadi fa'il. Kemudian wama ba'dal fi'li marfu'un bihi fahiya matun Dan yang al-mujahidu tersebut itu dia marfu karena fi'il yang tasiro tadi. Berarti menjadi fa'ilnya. Jadi asa an mujahidu. Nah, an yantasirul mujahidu itu menjadi fa'il bagi asa. Ya. Fahiyata matun. Maka pada saat seperti itu, asa kita dapat kita anggap sebagai fiil yang tam. Wa in qaddarna ma ba'dal fi'li isman li asa muakhkharan. Ya, akan tetapi kalau kita takdirkan yang datang setelah fi'il itu bukan fa'il. Bukan fa'il bagian yang tasiro. Tetapi apa? Isman li asa muakhkharan. Tetapi isim asa yang diakhirkan. Jadi bagaimana? Asalnya, asal mujahidu an yantasiro. Asal mujahidu an yantasiro. Al-mujahidu sebagai isim asa, an yantasiro sebagai khobar asa. Tetapi al-mujahidunya kita awalkan. Ya. Atau maaf, al-mujahidunya kita akhirkan. Tadinya asal mujahidu an yantasiro, kemudian al-mujahidunya kita akhirkan setelah an yantasiro. Jadi menjadi isman li'asa mu'akhoron. Kemudian wa an wal fi'lu khobaruha muqaddaman. Ya. Kemudian kalau seperti itu, maka an dan fi'ilnya itu menjadi khobarnya yang didahulukan. Karena tadi asalnya asal mujahidu an yantasiro, al-mujahidunya kita akhirkan, maka ayat an yantasira menjadi muqaddaman, diawalkan. Wa fa'iluhu domirun mustatirun ya'udu alasmi asa. Dan fa'il dari yantasiro itu adalah domir mustatir. Yang kembalinya kepada isim asa. Kembalinya kemana? Ke al-mujahidu tadi. Wa jaza'auduhu alaihi wa inta akhoro. Dan boleh domir mustati tersebut itu kembali kepada al-mujahidu wa inta akhoro, walaupun al-mujahidu itu datang setelahnya, diakhirkan. Karena kan biasanya yang namanya domir, itu kembalinya kepada sesuatu yang sebelumnya, bukan yang setelahnya. Jadi sesuatu yang telah disebutkan, nah domir kembali kepada itu. Tetapi ini aniantasiro dulu, baru al-mujahidu. Nah mengapa bisa kok Domir mustatir yang ada pada yantasiro kembali kepada al-mujahidu li'annahu muqaddamun firrutbati. Karena walaupun al-mujahidu itu datang belakangan, tetapi secara martabat di jumlah, tingkatan dalam jumlah, itu kedudukannya tetap muqaddam, tetap lebih dahulu. Karena hukum asalnya, asa, kemudian isim asa, kemudian khobar asa. Walaupun isim dan khobarnya dibalik, misalnya khobar dulu baru isim, tetapi secara kedudukan isim asa itu tetap lebih dahulu. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya. Fahiya ala hadat takdiri naqisotun. Maka dengan takdir yang seperti ini, asa pada saat itu adalah fiil yang naqis. Kita lihat catatan kaki. Hada ala ro'yi man yujizu tawassuto khobariha. Ini menurut pendapat ulama yang memperbolehkan khobar itu diletakkan di tengah. Ini sudah dibahas sebelumnya. Pada kana dan saudari-saudarinya. Karena ada yang boleh meletakkan, ada ulama yang memperbolehkan meletakkan khobar itu di tengah. Artinya fi'il nakis, khobar dulu, baru isim itu ada. Ini yang kedua tadi yang dianggap sebagai fi'il nakis. Wal awalu, tetapi fi'il yang Eh, takdir yang dianggap sebagai fi'il tam, tadi yang contohnya masa an al-mujahidu, al-mujahidu sebagai fa'il bagi yantasiro, bukan sebagai isim asa. Nah, maka pendapat yang pertama ini ala ro'yi man yamna'u taqaddumal khobari ala lismi. Itu mengikuti pendapat ulama yang melarang mendahulukan khobar dari isimnya. Ai tawassutuhu. Maksudnya, maksudnya mendahulukan itu adalah terletak di antara fi'il naqis dan isimnya. Bukan kemudian lebih awal dari fi'il naqisnya Ini dapat dilihat di penjelasan pada Kana dan saudari-saudarinya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan diantaranya, diantara contoh dari pembahasan ini, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Robmu itu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bagaimana penjelasan dari ayat ini? Kita lihat catatan kaki. Makoman, maka lafat makoman pada ayat tersebut mansubun ala dzorfiyati Itu mansub sebagai dzorof wakila dan ada juga ulama yang berpendapat maf'ulun mutlakun naba anil masdari. Ada yang mengatakan bahwa makoman ini itu adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar. Karena secara umum itu biasanya yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar dari fiilnya. Tapi di sini maf'ul mutlak sebagai pengganti masdar. Jadi lafadznya berbeda. Mithlu, contoh dari yang maf'ulun mutlakun naba'anil masdari adalah qa'attu e, qa'attu julusan. Ya qa'attu julusan. Walaupun ini maknanya sama ya. Ya saya duduk dengan sebenar-benar duduk. Maka di sini kita lihat julusan itu bukan masdar bagi ko'ada. Ya, sehingga menjadi maf'ul mutlak sebagai pengganti masdar. Wakila halun. Dan ada juga yang mengatakan makoman tadi itu di i'rab sebagai hal. Wa ala hadhil aujuhi takunu asa tamatan. Ya, maka dari sisi-sisi ini Jadilah asa yang ada pada ayat ini, yaitu asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda ini, itu asa yang tam. Bagaimana i'rabnya? Ya Wa rabbuka fa'ilu yaba'atha. Maka lafat rabbuka atau rabbu itu menjadi fa'il bagi yaba'atha. Ya, an, an ayyaba'athaka rabbuka. Maka rabbu itu menjadi fa'il bagi yaba'atha. Id laukanat naqisatan lahasolal faslu bismihal muakhori. Mengapa dianggap sebagai tamah? Id laukanat naqisatan, jikalau asa itu dianggap sebagai naqisah, ya, fiil yang naqis, lahasolal faslu bismihal muakhori. Maka nanti isim dari fiil naqis tersebut itu menjadi perantaraan. Ya, Artinya ini pembahasan yang pernah dibahas ya, yaitu mengenai amil dan ma'mul. Karena secara umum amil dan ma'mul itu tidak boleh ada fasl, Tidak boleh ada yang memperantarai antara amil dan ma'mul secara umum. Kalau asa itu dianggap sebagai nakis, maka lahas faslu. Maka jadi ada sesuatu yang memperantarai ya bismihal muakhari yaitu rabbuka bainas silati ba'athaka wa ma'muliha maqaman maka isim dari fi'il naqis tersebut yang diakhirkan itu menjadi sesuatu yang memperantarai atau menjadi sesuatu yang menyela antara silahnya yaitu ya ba'athaka dan makmulnya yaitu makoman. Karena apa? Tadi, karena kalau misalnya ini dianggap sebagai naqis, maka takdirnya asa robbuka an yaba'athaka makoman mahmudan. Ya, asa robbuka an yaba'athaka makoman mahmudan. Itu kalau dianggap sebagai naqis. Maka kalau robbuka itu kemudian diakhirkan, ya bismihal, bis, bismihal muakhori tadi, itu menjadi perantaraan antara yaba'athaka dengan makoman menjadi perantaraan antara amil dan ma'mul. Li'annahu ala hadhil aujuhi ma'mulun lahu. Ya, karena dari sisi ini, makoman adalah ma'mul bagi yaba'athaka. Wal fasilu ajnabiyun. Dan yang menjadi perantaraan itu, yaitu lafat robbuka, itu sesuatu yang asing. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan yaba'atha tadi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan fi'il yaba'atha. Karena dia apa? Dia isi ma'asa, sesuatu yang ada di luar. Ya, ajnabi. Wa amma ala tamami falaisal fasilu ajnabiyan. Ya, maka kalau, dan adapun kalau itu dianggap sebagai fi'il yang tam, maka tidak ada i'rob yang konsekuensinya ada sesuatu yang memperantarai suatu fasil yang ajnabi. Nah, itu alasan mengapa asa di sini itu di'rab sebagai tam. Wakila dan ada yang berpendapat makoman masdarun mansubun bifi'lin mahdzufin. Bahwa makoman itu adalah masdar yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Apa itu? Ai fatakumu makoman. Ya. Sehingga engkau dapat menduduki kedudukan yang tadi terpuji. Maka bisa ditakdirkan ada fi'il yang dihapus yaitu takumu. Wa ala hadha, kalau mengikuti pendapat ini, ya juzu' asata matan au naqisatan. Ya, maka kalau misalnya makoman tadi dianggap sebagai masdar bagi fiil yang dihapus, maka boleh asa itu dianggap sebagai fiil tam atau fiil naqis. Mengapa? Li'anna makoman ma'mulun li silati. Karena makoman itu menjadi makmul atau bukan lagi menjadi makmul bagi ania ba'atha tadi. Ya sudah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalnya rob buka diletakkan di tengah sebagai isim asa karena makoman bukan lagi makmul bagi ya ba'atha. Ini membahas mengenai kemungkinan rob dari ayat tadi. Kita kembali ke atas. wala yadharul far wala yadharul farqu bainat taqdiraini. Ya sebetulnya tidak tampak dengan jelas perbedaan antara kedua takdir tadi. Ya, jadi tadi kan asa an yantasirul mujahidu. Jadi baik itu dianggap asanya tam atau asanya nakis, itu tidak tampak perbedaannya secara lafat atau secara bacaan semua sama, yaitu tetap asa anyan tasirol mujahidu. Ya, maka tidak tampak. Illa fitathniyati wal jam'i. Melainkan jika domir yang terlibat dalam jumlah tersebut, itu adalah domir tathniyah atau musanna, atau domir yang jamak. Ya, jadi kalau misalnya yang digunakan atau yang terlibat dalam pembahasan tersebut domir muthanna atau jama, maka akan ada perbedaan di antara dua takdir tersebut. id ya baruzud domirul mustatiru fil fi'li fi halatin nuqsani. Ya. Sedangkan domir mustatir pada fi'il ketika keadaannya kita menganggap fi'ilnya fi'il naqis, itu ya beruzu. Ya, jadi domir mustatirnya menjadi domir yang baris ya, menjadi domir yang tampak, tidak lagi menjadi mustatir. Karena apa? Kalau tasniyah kan domirnya tampak. Ada alif isnain. Ya, kemudian kalau domir kalau jama ada misalnya wawu jamaah. Tidak lagi mustatir. Maka di situ akan tampak perbedaannya. Misalnya bagaimana? Ya, supaya lebih mudah. Atau ada penjelasan selanjutnya wala domiro aslan fi halit tamami. Ya, tetapi kalau asalnya dianggap sebagai fiil yang tam, maka secara umum fiilnya secara secara asal itu tidak memiliki domir. Ya, jadi kalau fiilnya fiil nakis, itu domirnya menjadi tampak, ya, tidak lagi mustatir. Tetapi kalau fiilnya asa itu tam, domirnya tetap saja tidak berubah. Ya, karena secara asal tidak ada domir. Fatakulu ala nuksoni, maka engkau mengatakan kalau asa itu dianggap sebagai nukson, asa an yantasiro al-mujahidani. Asa an yantasiro al-mujahidani. Karena apa? Asalnya gini. Asalnya adalah asal mujahidani an yantasiro ya asal mujahidani an yantasiro maka kalau isim asa kita akhirkan menjadi asa an yantasiro al mujahidani ada alif ifnain yang tampak pada fiil yantasiro itu kalau dalam keadaan tathniyah bagaimana kalau keadaan jamak di sini wa asa an yantasiru al mujahiduna wa asa an yantasiru al-mujahiduna. Maka asalnya bagaimana? Asalnya asal mujahiduna an yantasiru. Asal mujahiduna an yantasiru. Maka ketika al-mujahidunanya kita akhirkan menjadi asa an yantasiru al-mujahiduna. Nah, di sini domirnya juga tampak ada wawu jamaah pada an yantasiru. Faddomiru fa'ilun. Maka domir yang ada, yaitu alif itnain dan wawu jamaah, itu menjadi fa'il bagi fi'il tersebut. Walismu ba'dahu marfu'un marfu'un bi'asa. Dan isim yang datang setelahnya, yaitu al-mujahidani dan al-mujahiduna, itu marfu' sebagai isim asa. Watakulu alat tamami dan engkau mengatakan kalau asanya dianggap sebagai fi'il tam, Asa an yantasirul mujahidani wa asa an yantasirul mujahiduna. Ya asa an yantasirul mujahidani wa asa an yantasirul mujahiduna. Maka kalau fiilnya kita anggap sebagai tam, maka fiilnya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Karena apa? Karena al-mujahidani menjadi fa'il bagian tasiro. Al-mujahiduna juga menjadi fa'il bagian tasiro. Dan jumhur, ulama nahwu itu kalau fa'ilnya adalah isim dhohir, walaupun itu tasniyah maupun jamak, itu fiilnya tidak berubah. Ya, kecuali mengikuti akaluni al misalnya. Tapi tidak, ini kita ikut yang jumhur. Nah, kemudian wahada makna qaulihi ba'da asakhlau ila akhirih. Dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ba'da asakhlau ila akhirih. Maksudnya apa? Ai qad yaridu listighna'u bi an wal fi'li anil khabari wa taku wa takunu tamatan. Ya, ai qad yaridul istighna'u bi anwal fi'li anil khabari wa takunu tammatan. Ya sungguh, baik bagi asa, kemudian ikhlaulako, dan juga itu sungguh ada kalanya, itu cukup dengan an dan fi'il saja sebagai fa'il. Ya. Kemudian alistirna'u anil khobari. Ya, kemudian tidak perlu lagi, tidak membutuhkan khobar. Jadi cukup dengan an dan fi'il sebagai fa'il tidak memerlukan khobar. Watakunu tamatan, maka jadilah fi'il asa, ikhlaulako, dan ausyaka ketika itu menjadi fi'il yang tam. Wa qawluhu ausyaka qad yarid, ya atau kalau di baitnya, ausyak qad yarid, ya ausyak qad yarid, maka ucapan ini tuqra'u bitaskinil kafi lil wazni. Ya, dibaca dengan mensukunkan kaf. Ya bukan ausyaka tapi ausyak. Ya ausyak. Karena apa? Karena wazan dari alfiyah ini. Ya, wazan dari alfiyah. kalau kita membahas arut atau qawafi itu ya syair atau bait itu memiliki wazan. Nah, ini untuk mengikuti wazan. Summa tudghamu fil kofi, Kemudian diidromkan, dileburkan kepada kof, Ya, fatasiru kofan musyaddadatan. Ya, fatasiru kofan musyaddadatan. Maka jadilah menjadi kof yang bertasdid. Berarti yang membacanya ba'da asakh laulaqa au syaqqad yarid. Au syaqqad yarid. Ya, diidghamkan ke qaf. Ya, au yarid. Ya, karena kofnya menjadi kof yang bertasydid. Wa qad litahqiqi. Ya, kemudian qad yarid itu qadnya itu tahkik La litaklili, bukan untuk menunjukkan taklil, ya kadang seperti itu, bukan. Tetapi sungguh, ya untuk tahkik. Mengapa bukan taklil? Likathroti wuru dalika. Karena datangnya atau datangnya an dan fi'il sebagai fa'il itu sudah banyak. Ya, bukan sesuatu yang sedikit ditemui, tetapi itu banyak datang dalam bentuk bahwa asa, ikhlaulako, dan ausyaka itu dalam bentuk yang tam. Wala yuradu bi an wala yuradu bi an yaf'ala zatul lafzi. Ya, dan tidaklah yang dimaksud dengan an yaf'ala pada bait tersebut itu adalah lafat itu sendiri. Ya, jadi bukan berarti hanya untuk fi'il yaf'ala saja, an yaf'ala. Wa innamal maqsudu ma huwa ala siyaghatiha wa namatiha. Jadi yang sesungguhnya yang dimaksud itu hanyalah ya seluruh uh, fi'il atau kata-kata yang mengikuti uh, polanya ya, sirohnya dan juga nama tiha, siarotiha wa nama tiha yang mengikuti struktur dan polanya. Artinya apa? Tidak harus fiilnya yaf'alu. Ya, bisa jadi fiil yang lain. Dan domirnya tidak harus uh, huwa misalnya. Bisa menjadi anta misalnya tadi. Asa anta bero'a. Ya. Itu fiilnya kan bukan taf'alu tetapi tabero'a. Ya, maksudnya ya ini hanya pola saja. Bukan berarti yang dimaksud fiilnya yaf'alu. Wa qawluhu ghinan, dan maksud ghinan pada e, syair tersebut itu adalah ai istirnaun. Maksudnya adalah istirnaun. Ya, sudah cukup. Cukup dengan an dan yaf'ala menjadi fa'ilnya. Wa qawluhu an thanin, yang, dan yang dimaksud fanin oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala adalah ay al khobaru. Maksudnya adalah khobar dari fi'il naqis. Nah, itu kan kata yang kedua. Yang pertama isimnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.